Sebaliknya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla maka dia telah melakukan kekafiran. Hanya saja di sini perlu kita pahami Kekafiran itu terbagi dua, kufur asgar dan kufur akbar. Kufur asgar dan kufur akbar. Inilah pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Beda dengan orang-orang khawarij, mereka hampir-hampir tidak mengenal adanya kufur asgar. Mereka mengira kekufuran itu hanya satu macam yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Padahal tidak demikian. Kekufuran itu ada kufur besar dan ada kufur kecil. Kufur besar menyebabkan murtad dan kufur kecil tidak sampai menyebabkan murtad. Itu perbedaannya. Jadi ini poin penting yang perlu diingat sebelum memasuki pembahasan ini. Karena ini adalah salah satu bab yang tersesat padanya dua golongan. Golongan yang pertama golongan liberal. Seperti orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya yang lebih mementingkan hukum sekuler. Hukum buatan manusia, hukum peninggalan Belanda daripada hukum Islam. Dan golongan yang kedua golongan Khawarij mengkafirkan secara serampangan terhadap orang yang mereka anggap tidak berhukum dengan syariat yang di pertengahan adalah ahlus sunnah ahlus sunnah selalu bersifat pertengahan tidak ekstrim dan tidak memudah-mudahkan tidak ekstrim dan tidak memudah-mudahkan jadi di sini yang perlu kita ingatkan terlebih dahulu Kekafiran itu ada dua macam, kufur asgar dan kufur akbar. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, orang yang berhukum dengan selain hukum Islam. Apakah itu hukum peninggalan Belanda? Apa istilahnya? KUHP. Kasih uang habis perkara atau hukum adat ataupun hukum internasional ataukah hukum hasil kesepakatan bersama atau hukum hasil dari suara mayoritas yang berbeda dengan hukum syariat Islam maka orang yang berhukum dengannya dan meninggalkan syariat Islam pada dasarnya kalau dia seorang muslim adalah kufur asgar.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 Orang-orang Khawarij mereka memahami ayat ini adalah kufur akbar. Kenapa? Karena mereka hanya mengambil zohir ayat dan tidak mengikuti penafsiran as-salaf. Penafsiran ahlu sunnah wal jamaah generasi yang pertama. Yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW tabi'in, tabi'ut tabi'in dan bahkan kesepakatan ahlu sunnah. Kesepakatan imam yang empat dan ulama yang lainnya. Bahwa yang dimaksud kekufuran dalam ayat ini adalah kufur asgar. Kenapa para ulama ahlu sunnah mengambil kesimpulan demikian? Karena pada asalnya ayat ini turun untuk berbicara tentang orang-orang Yahudi dan musyrikin. Jadi ayat ini Al-Maidah 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Kalau kita lihat sebab turunnya ayat berbicara tentang orang Yahudi dan kaum musyrikin yang tidak menggunakan hukum Allah. Mereka berpaling dari Taurat, berpaling dari Injil, berpaling dari Al-Qur'an. Nah, ketika ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, maka menjadi berbeda. Kenapa? Karena kaum muslimin memiliki aslul iman, pokok keimanan. Beda dengan orang-orang kafir. Memang sama sekali tidak memiliki aslul iman. Itu perbedaannya. sehingga dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma maksud ayat ini adalah tidak seperti orang yang kafir kepada Allah malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhir. Beda. Tidak sama dengan orang yang kafir terhadap rukun iman. Atau dengan kata lain kufur kecil. Inilah pemahaman sahabat Kenapa Khawarij tersesat? Karena mereka memahami sendiri, tidak mengikuti pemahaman sahabat. Dan juga karena mereka mengambil satu satu dalil dan membuang dalil yang lain. Kemudian mereka pertentangkan antara dalil dengan dalil yang lain. Di antaranya mereka mempertentangkan dalil Al-Qur'an dan dalil As-Sunnah. Padahal dua-duanya datang dari Allah. Enggak mungkin bertentangan. Contohnya dalil dari As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang akan datangnya para pemimpin muslim. Mereka masih muslim tapi zalim. Beliau jelaskan dengan tegas, mereka tidak berhukum dengan syariat. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yakunu ba'di a'immah la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna Akan datang sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku dan tidak mengikuti petunjukku. Artinya apa? Tidak berhukum dengan syariat. Jelas ya? Tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti tidak berhukum dengan syariat. Karena seluruh syariat Islam itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga ada kesalahan mereka. Mereka pikir syariat itu hanya hukum-hukum had, hanya hukum pidana, hanya masalah potong tangan atau hukum kisos. Padahal syariat itu adalah seluruh ajaran Islam. Dan ajaran Islam yang paling tertinggi adalah tauhid. Makanya ulama dahulu menulis buku tauhid dikasih judul Asy-Syariah. Asy-Syariah. Abu Hanifah menulis buku akidah dikasih judul Al-Fiqhul Akbar, fikih yang terbesar. Ini kesalahpahaman mereka. Mereka pikir hukum-hukum itu hanya terkait dengan hukum pidana atau hukum kisos, potong tangan dan yang semisalnya. Padahal syariat itu mencakup seluruh ajaran Islam. Jadi Masya Allah banyak kesalahpahaman mereka terhadap syariat. Maka orang-orang khawarij memahami ayat tersebut kufur asgar sedangkan para sahabat memahaminya eh, afwan orang-orang khawarij memahaminya kufur akbar orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dan para sahabat memahaminya sebagai kufur asgar tetapi perlu dipahami juga para sahabat dan para pengikut mereka dari golongan ahlus sunnah wal jamaah juga mengatakan bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah bisa saja terjerumus dalam kekafiran dengan kufur akbar. Kapan itu terjadi? Kalau dia melakukan satu dari tiga hal. Pertama, dia meyakini hukum buatan manusia kedudukannya sama dengan hukum Allah. Insya Allah nanti akan datang dalilnya pada bab ini. Kalau dia menyamakan hukum manusia dengan hukum Allah. Misalnya dia mengatakan di negeri kita sama saja semuanya cocok. Mau hukum peninggalan penjajah atau hukum Islam boleh-boleh saja, maka dia kafir murtad keluar dari Islam, kufur akbar. Yang kedua, kalau dia meyakini hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum Islam. Ini lebih parah lagi dibanding yang pertama. Dia meyakini hukum adat misalkan lebih baik, lebih cocok. Walaupun dia mengatakan kalau hukum Islam memang cocok di Arab. Kalau di sini hukum adat lebih cocok, peninggalan nenek moyang lebih cocok, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, apabila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Diharamkan dalam hukum Allah, tapi dia halalkan. Maksudnya dia yakini itu sudah halal. Atau sebaliknya, dia mengharamkan apa yang halal. Dan inilah yang kita bahas pada bab sebelumnya. Gak perlu diulang ya, insya Allah sudah paham semuanya. Iya. Jadi, kesimpulannya adalah, sekedar seseorang itu berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia tidak kafir, namun dia pelaku dosa besar, yaitu pelaku dosa kufur asgor, kufur kecil. Kalau dia memiliki satu dari tiga keyakinan tadi, barulah dia menjadi pelaku kufur akbar, kufur besar. Itu pun jamaah sekalian, orang yang melakukan kufur besar, tadinya dia muslim, tidak otomatis dia boleh dikafirkan. Beda dengan orang yang sudah kafir, tidak pernah masuk Islam. Seperti orang-orang di masa fatrah, memang gak pernah masuk Islam. Jadi jangan disamakan. Jangan salah kaprah menyamakan orang yang tidak masuk Islam dengan orang yang sudah masuk Islam. Beda. Orang yang sudah masuk Islam, sudah beriman, kemudian dia terjerumus dalam kufur akbar, tidak otomatis dapat dikafirkan. Harus ada terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya penghalang-penghalang dalam pengkafiran. Insyaallah taala kita bahas selain kali syarat-syarat pengkafiran dan penghalang-penghalang dalam pengkafiran. Iya. Namun untuk praktisnya memahami pengkafiran ini kata Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidahullah, persoalan pengkafiran sepatutnya diserahkan kepada ulama besar bahkan sepatutnya diserahkan kepada pengadilan agama jadi enggak otomatis dia dikafirkan, dipelajari dulu secara detail kasusnya, disidang, diminta bertobat, disampaikan hujah, baru pengadilan memutuskan dia kafir atau tidak. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, gampang mengkafirkan. Mereka lupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ucapan ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Maksudnya kalau saudaranya ternyata tidak kafir, maka ucapan itu kembali kepadanya. Seakan-akan mereka nggak pernah baca hadis ini atau mereka nggak pedulikan, nggak takut, gampang mengkafirkan, mudah mengkafirkan. Iya. Jadi ini kesimpulan pembahasan dalam bab ini bahwa beda antara manhaj ahlu sunnah dan manhaj khawarij di dalam mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan syariat. Ada satu lagi perbedaan. Orang-orang khawarij seakan-akan yang perlu mereka kafirkan yang mereka anggap tidak berhukum dengan syariat hanyalah pemerintah. Seakan-akan demikian. Padahal setiap orang yang melakukan dosa maka dia telah berhukum dengan selain hukum Allah. Contohnya apa? Orang yang pacaran misalkan. Pacaran itu hukum siapa yang dia gunakan? Hukum orang-orang kafir. Hukum orang-orang kafir yang mengajarkan pacaran. Jadi nggak harus pemerintah, masyarakat pun bisa saja terjerumus dalam dosa berhukum dengan selain hukum Allah. Iya. Mereka mengira hanya pemerintah saja. Kemudian orang yang meyakini hukum buatan manusia sama derajatnya dengan hukum Allah atau bahkan lebih baik, maka dia kafir meskipun dia bukan pemerintah. Dia rakyat biasa. Jadi nggak usah tunggu dia jadi pejabat. Dia jadi hakim atau jaksa dia orang biasa tapi dia memiliki keyakinan hukum kita, hukum adat lebih cocok di Indonesia daripada hukum Islam. Maka dia kafir. Walaupun dia bukan siapa-siapa, dia hanya masyarakat biasa. Baik. Ini mukaddimah untuk memahami bab ini. Jangan dilupakan. Karena ini adalah salah satu bab yang tidak dipahami dengan baik oleh orang-orang khawarij sehingga menjerumuskan mereka pada pengkafiran yang salah tempat pengkafiran salah penempatan pengkafiran itu harus kalau betul-betul kafir tapi jangan salah penempatan kalau salah penempatan maka pengkafiran itu justru naudzubillah kembali kepada orang yang mengkafirkan itu sendiri baik sekarang kita lihat beberapa dalil di dalam bab ini kita pada babu qaulillahi ta'ala bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang menyangka atau mengklaim bahwasannya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Mereka menyangka mereka beriman dengan kitab-kitab Allah. Yuriduna kamu ila togut, Namun mereka ingin berhukum kepada togut. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk kafir kepadanya wa yuriduna syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli dan apabila dikatakan kepada mereka kemarilah kalian untuk kita berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dikatakan kepada mereka seperti itu, mari kita berhukum dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling darimu sejauh-jauhnya. kaifa idza asabat-hum musibatum bima qaddamat aydihim? Maka bagaimana apabila mereka ditimpa satu musibah disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka? Summa ja'uka yahlifuna billahi. Maka mereka kemudian datang kepadamu seraya bersumpah dengan nama Allah. Apa sumpah mereka? In aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami tidaklah menginginkan kecuali untuk melakukan perbaikan dan untuk penyatuan. Maksudnya penyatuan orang-orang kafir dan kaum muslimin. Surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Jamaah sekalian, untuk lebih memahami ayat ini, kita langkahi dulu beberapa dalil karena dalil dari hadis yang disebutkan oleh Syekh adalah penyebutan tentang sebab turunnya ayat ini. Bisa dilihat pada ya silakan dibuka bukunya. Dilihat pada ucapan Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi menerangkan tentang ayat ini. Jadi kita langkahi beberapa dalil untuk memahami ayat ini lihat sebab turunnya. Baik. Wa qala Sya'bi rahimahullah. Berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, beliau adalah imam besar Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi rahimahullah. Kana baina rajulin minal munafikin wa rajulin minal yahud khusumah. Dahulu ada seseorang dari kalangan orang-orang munafik dan seseorang dari kalangan Yahudi memiliki perselisihan, pertengkaran. Faqala al-Yahudi natahakamu ila Muhammad. Orang Yahudi pun berkata, "Ayo kita berhukum atau minta keputusan hukum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena orang Yahudi tahu Nabi Muhammad SAW tidak akan menerima sogokan dan pasti akan berhukum dengan benar. Karena itulah sifat-sifat beliau yang mereka ketahui dari ajaran para nabi terdahulu dan juga dari kitab yang diberikan kepada mereka. Ini orang Yahudi. Berselisih dengan orang munafik. Yahudi mengatakan, "Ayo kita minta keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Yahudi mengetahui bahwa Nabi tidak akan mengambil sogokan, tidak tidak mungkin disogok. Wa qala al-munafiq natahakam ilal yahud. Orang munafik malah mengatakan, tidak kita berhukum saja kepada orang Yahudi. Li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwah karena dia tahu orang Yahudi bisa disogok. Subhanallah. Dia mengaku muslim, diajak berhukum kepada Nabi Muhammad, dia tidak mau. Maunya kepada orang Yahudi. Karena dia mengerti orang Yahudi ini gampang disogok. Fattafaqa ala ayyatiya min Juhainah. Akhirnya mereka berdua bersepakat untuk mendatangi seorang dukun dari Juhainah atau di daerah Juhainah fayataha kama ilaih lalu mereka berdua meminta keputusan hukum kepada dukun tersebut fanazalat alam tara ilal ladzina yaz'umun maka turunlah ayat ini turunlah ayat surat An-Nisa ayat berapa tadi ya 61 Ya, 60 sampai 62. Jadi ini kisah sebab turunnya ayat ini. Ada orang yang mengaku muslim tapi enggak mau berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau berhukum dengan syariat. Maka inilah sifatnya orang munafik. Jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaku-ngaku beriman tapi tidak mau berhukum dengan syariat. Hati-hati. Jangan sampai dalam diri kita ada sifat-sifatnya orang munafik. Jemaah sekalian, di saat ini di negeri kita muncul dan terlihat kemunafikan dalam dua bentuk orang yang mencela maupun yang malah ingin membela namun mengikuti cara orang munafik yaitu dalam kasus penistaan Al-Qur'an dalam kasus orang yang menistakan Al-Qur'an muncul dua golongan kedua-duanya mengikuti sifat orang munafik pertama muncul golongan pembela orang kafir kelihatan bermunculan yang dulu dianggap tokoh Islam, cendekiawan muslim, bahkan sempat menjadi ketua atau lagi menjabat. Lagi menjabat sebagai ketua partai-partai Islam atau ormas-ormas Islam besar atau pengurus partai umum namun kebanyakan kaum muslimin di situ dan dia juga muslim tapi membela orang kafir loyal kepada orang kafir. Ini mentalnya orang-orang munafik. Makanya perhatikan di surat Al-Maidah ayat 51 kemudian lihat ayat berikutnya 52. Allah jelaskan kepada kita mentalnya orang-orang munafik. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Engkau lihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan maka mereka bersegera untuk bersikap loyal kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini golongan yang pertama. Muncul mereka, kelihatan. Pembela orang-orang kafir, bersikap loyal, bersikap setia, mendukung orang kafir. Ini adalah orang-orang yang bersifat seperti orang-orang munafik. Golongan yang kedua adalah niatnya baik, mau membela Al-Quran, tetapi juga mengikuti caranya orang-orang munafik. Seperti apa cara orang munafik? Mengikuti cara-cara orang kafir. Tidak mengikuti syariat Islam. Dengan cara apa? Berdemonstrasi. Demonstrasi adalah sunnahnya orang-orang kafir bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Al-Albani Syekh Saleh Al-Fauzan dan para ulama yang lainnya dan bahkan mereka sadar pada umumnya orang yang melakukan demonstrasi itu sadar demonstrasi itu bagian dari konstitusi yang berasas demokrasi sadar mereka tahu demonstrasi adalah bagian dari konstitusi yang berasas demokrasi. Makanya mereka sebut jihad konstitusi, bukan jihad syar'i. Itu yang mereka namakan. Jihad konstitusi. Mereka tidak menamakan dengan jihad syar'i karena mereka paham ini tidak sesuai syariat. Ini adalah kebiasaan orang-orang kafir. Padahal jamaah sekalian, jihad yang sesuai syariat saja tidak ada namanya jihad yang memacetkan jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dayyaqa manzilan wa qata'a tariqan fala jihadalahu." Siapa yang siapa yang menyempitkan perumahan dan memutuskan jalan, maksudnya orang-orang enggak bisa lewat, maka tidak ada jihad baginya nggak ada ceritanya jihad membuat orang-orang yang tinggal di rumah orang-orang yang lagi kerja di kantor yang ada di pertokoan menjadi ketakutan dan memacetkan jalan tidak ada jihad seperti itu adanya jihad konstitusi bukan jihad syar'i jihad demonstrasi yang namanya apa namanya demonstrasi dan jihad itu sama dengan ibadah yang lain harus dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka itu adalah jihad yang bid'ah. Sama dengan orang berjihad, dia bukan pemimpin negara, dia bukan bukan orang yang memiliki wilayah kekuasaan, tidak pula punya kemampuan berjihad. Tapi sudah memerintahkan anak buahnya untuk berjihad. Namun jihadnya sembunyi-sembunyi dulu. Atau jihadnya dengan melemparkan bom begitu saja kepada orang-orang kafir. Bahkan dia tidak peduli yang korban ada muslim. Padahal Nabi SAW berjihad diberikan tiga pilihan kepada orang kafir. Satu masuk Islam, yang kedua menjadi kafir dimi, kalau tidak mau baru diperangi. Kalau jihad mereka tidak. Tidak ada dakwah, tidak ada peringatan, langsung tiba-tiba bom meledak. Ditambah lagi dengan bunuh diri. Tidak ada jihad dengan cara bunuh diri. Jadi banyak sekali kesesatan mereka. Itu namanya jihad khawarij. Jihad yang bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan demonstrasi. Maka ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Kenapa munafik? Karena ketika dia melakukan jihad tidak sesuai syariat Islam, berarti dia telah berhukum dengan selain syariat Allah. Sudah jelas, demokrasi itu bukan syariat Islam. Ini di satu sisi. Dan di sisi yang lain, mengikuti orang-orang kafir pada hakikatnya itu adalah bagian dari sikap loyal kepada mereka. Inilah jemaah sekalian pentingnya memahami Al-Quran bukan sekedar semangat. Padahal di Al-Ma'idah ayat 51 itu jelas. Allah menegaskan. وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Mereka mau membela Al-Maidah 51, mau membela Al-Qur'an, malah melanggar ayat tersebut. Dari sisi mana mereka melanggar? Yaitu mereka mengikuti cara orang-orang kafir dan itu bagian dari sikap loyal kepada mereka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menegaskan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi siapa yang ikut-ikutan dengan cara orang kafir, maka dia telah bersikap loyal kepada mereka. Maka dia sebenarnya bagian dari mereka. Tapi subhanallah, dua golongan ini, baik yang terang-terangan bersikap loyal membela orang kafir, atau membela Al-Quran dengan cara orang kafir, kedua-duanya merasa benar, dan kedua-duanya kemudian mencela ahlu sunnah. Golongan yang pertama mereka katakan ahlu sunnah membawa-bawa agama di dalam politik. Mereka bilang sok suci. Mereka bilang mau dijadikan Islam Arab bukan Islam Nusantara dan seterusnya celaan mereka. Sebaliknya golongan yang kedua yang berjihad dengan cara demonstrasi mengikuti cara orang kafir, mereka malah mengatakan ahlu sunnah tidak mau berjihad, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau membela Al-Quran, tidak mau membela Islam. Itulah sifat orang-orang munafik. Dia mengikuti yang salah, malah dia mencela orang yang mengikuti kebenaran. Subhanallah. Dan yang paling dahsyat adalah mereka melakukan kesesatan namun merasa benar. Ini yang disebut dengan al-jahlul murakkab, kebodohan kuadrat. Di sinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Iya. Jadi ini diantara pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran terpenting dari ayat ini adalah wajibnya berhukum dengan hukum Allah dan bahwasannya berhukum dengan selain syariat Allah itu adalah kemunafikan. Namun ingat dalam pengkafiran kembali kepada kaidah yang telah kita sampaikan di awal tadi. Orang yang berhukum dengan selain syariat Allah tidak boleh dikafirkan satu dari tiga perkara yang telah kita sebutkan tadi. Baik, kita tambahkan lagi tentang sebab turunnya ayat ini. Ada kisah yang lain di akhir bab ini disebutkan, namun nampaknya kisah ini doif, riwayat yang lemah. Sebab disebutkan dalam bentuk sirah tamrid, yaitu dengan bentuk periwayatan tanpa menyebutkan perawinya. Wakila disebutkan di sini wakila dan dikatakan. Artinya nggak jelas siapa yang mengatakan. Ini adalah ciri-ciri riwayat yang doif, riwayat yang lemah. Hanya saja banyak para ulama mufassirin memang uh, terlalu menggampangkan, memudah-mudahkan riwayat-riwayat yang lemah. Makanya kata Imam Ahmad, hati-hati riwayat di dalam penafsiran ayat demikian pula di dalam kisah-kisah peperangan dan juga tentang kondisi-kondisi akhir zaman ini harus diteliti betul kesohihannya baik disebutkan di sini nazalat fi rajulain ikhtasama ayat ini turun tentang dua orang yang berselisih faqala ahaduhuma natarafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari keduanya berkata, kita angkat kasus ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhar ila Ka'ab bin Ashraf. Namun satunya lagi mengatakan, tidak, kita datang kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini yang dimaksud dukun pada riwayat Asy-Sya'bi yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia adalah dukun Yahudi. Summa tarafa'a ila Umar. Kemudian mereka pada akhirnya mengangkat kasusnya kepada Umar untuk memutuskan kepada siapa harusnya mereka berhukum kepada Nabi atau kepada Ka'ab bin Ashraf. Fadzakaralahu ahaduhuma al-qissah. Maka salah satu dari keduanya menceritakan kepada Umar kisah mereka berdua. Yaitu kisahnya apakah kepada Nabi atau kepada Ka'ab bin Ashraf untuk berhukum. Faqala lilladzi lam bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar mengatakan kepada orang yang tidak setuju untuk berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akadzalik? Betulkah yang dikatakan temanmu ini?" Qala na'am. Dia mengatakan, "Ya." Fadarabahu bisayf faqatalahu. Maka Umar radhiyallahu anhu memenggal kepalanya dengan pedang sehingga membunuhnya. Jamaah sekalian, pertama kita katakan ini kisah riwayatnya do'if. Yang kedua, riwayatnya do'if berdasarkan sigah yang disebutkan oleh syekh. Yang kedua, andai pun sahih, maka ini bermakna Umar sudah minta izin kepada Nabi SAW untuk memenggal lehernya. Artinya dia sudah sampai pada tingkatan kekufuran atau dia adalah orang munafik dan Rasulullah SAW telah mengizinkan untuk membunuhnya. Sebab Nabi SAW sebagai pemimpin negara, beliaulah yang berhak memutuskan siapa yang pantas diberikan hukuman mati. Dan sifat Umar selalu minta izin kepada Nabi saw apabila hendak memberikan hukuman mati. Contohnya dalam kasus Hatib bin Abi Baltaah radhiyallahu anhu. Maka ketika beliau melakukan kesalahan lalu kemudian beliau bertobat, dan kesalahannya itu adalah membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah. Rahasia penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah. Maka ketika itu Umar minta tolong, minta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh beliau, tetapi tidak diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Untuk menerapkan hukuman mati itu bukan haknya masyarakat, melainkan pemerintah. Oleh karena itu Umar selalu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pemerintah mengizinkan, boleh kita lakukan. Kalau tidak, maka kita telah termasuk orang yang mengada-ada di dalam agama. Iya. Kesimpulannya, ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban berhukum dengan syariat dan sifat orang-orang munafik tidak berhukum dengan syariat. Kemudian dalam ayat ini juga yaitu dalil yang pertama ada pelajaran-pelajaran penting yang lain terkait dengan sifat orang-orang munafik yang tidak mau berhukum dengan syariat. Di antaranya pelajaran yang bisa kita petik orang yang berhukum dengan selain syariat Allah maka dia bukanlah orang yang beriman secara hakiki. Dia bermental munafik. Walaupun dia bermaksud untuk melakukan perbaikan. Maksudnya dia berniat supaya lebih baik. Jelas ya? Dalam ayat ini mereka mengatakan in aradna illa ihsanan. Kami tidak menginginkan kecuali untuk berbuat perbaikan. Sama dengan sebagian orang sekarang kita tujuannya baik supaya negeri kita tidak apa namanya tidak terjadi disinte, tidak terjadi disintegrasi karena orang-orang Nasrani yang ada di timur misalkan nanti mereka mau memisahkan diri jadi kita pakai saja hukum peninggalan penjajah Belanda jangan pakai hukum Islam jadi kelihatan maksudnya baik tapi tetap saja mereka kafir dengan sebab itu dan hukum Islam adalah hukum yang terbaik dan akan menyatukan. Lebih baik daripada hukum Belanda, jauh lebih baik dan akan menyatukan kaum muslimin dan akan membuat orang-orang kafir tunduk. Tidak akan berani mereka memisahkan diri dari kaum muslimin. Iya. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah maka dia adalah togut. Maka dia adalah togut. Walau dinamakan dengan nama apapun. Mau dinamakan hakim, dinamakan jaksa, dinamakan apapun. Dalam syariat, dia namanya togut. Namun hati-hati di sini. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal. Dalam pengkafiran, ada aturannya. Kita sebut togut, belum otomatis dia pantas dikafirkan. Iya. Kemudian dalam ayat ini juga ada peringatan hati-hati dengan makar syaitan. Syaitan itu menginginkan manusia untuk tersesat. Jadi di sini Allah menjelaskan kepada kita, orang yang berhukum dengan selain hukum syariat, mereka telah mengikuti makar setan. Kemudian dalam ayat ini juga ada peringatan bagi kita bahwa orang yang juga berdalih untuk persatuan antara orang kafir dan orang muslim maka itu bukan alasan untuk kita berhukum dengan selain hukum Allah. Baik, kita masuk dalil yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, qalu innama nahnu muslihun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Maka mereka akan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah hendak melakukan perbaikan. Surat Al-Baqarah ayat ke-11. Ayat ini menegaskan ayat sebelumnya bahwa orang yang berhukum dengan syar selain syariat Allah mereka tetap disalahkan bahkan dianggap munafik atau memiliki mental munafik dan orang-orang kafir walaupun dengan niat atau dengan alasan untuk melakukan perbaikan. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Walaupun dia beralasan atau bertujuan dan dia bertujuan benar, niatnya tulus, betul-betul kita menginginkan perbaikan. Namun kalau dia gunakan selain syariat Allah, tetap saja dia bukan seorang mukmin secara hakiki. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini bahwa orang yang tidak berhukum dengan syariat maka dia adalah perusak di muka bumi. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Mereka berhukum dengan selain syariat Allah maka mereka dinamakan sebagai perusak di muka bumi. Karena merusak itu ada dua macam. Merusak secara hissi merusak merusak dalam bentuk yang bisa kita saksikan seperti yang dilakukan oleh para teroris menghancurkan rumah, gedung-gedung, mobil-mobil dan membunuh atau menghancurkan secara maknawi yaitu apa? menghancurkan dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan atau penyesatan yang mereka lakukan. Maka di sini mencakup kedua-duanya. Namun yang pertama yang dimaksudkan di sini adalah menghancurkan secara maknawi yaitu berhukum dengan selain syariat Allah meskipun mereka bermaksud baik pada hakikatnya yang mereka lakukan adalah kerusakan di muka bumi iya oleh karenanya dalam hadis ini juga kita bisa petik pelajaran bahwa niat yang baik tidak membolehkan kita menggunakan cara yang salah seperti orang yang berdemonstrasi untuk memperjuangkan Al-Quran atau agar penista Al-Quran dihukum. Tidak membenarkan niatnya yang baik untuk melakukan cara yang salah. Enggak boleh. Walaupun dia berhasil, tetap saja salah dalam syariat. Disinilah kita diuji. Apakah menuruti emosi kita kepada penista Al-Quran atau tunduk kepada syariat Allah. Dan disinilah orang yang mengaku ahlu sunnah bermanhaj salaf diuji. Apakah dia menuruti emosinya atau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan akan terlihat orang yang hanya mengikuti emosinya lebih cenderung kepada manhaj khawarij bukan kepada manhaj ahlu sunnah, yaitu memberontak kepada penguasa kaum muslimin baik memberontak dengan senjata maupun dengan kata-kata yaitu menjelek-jelekkan pemerintah di media massa atau di mimbar-mimbar dan di demonstrasi. Iya. Oleh karena itu juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah berhukum dengan selain syariat Allah adalah sebesar-besarnya sebab terjadinya kerusakan. Dalil yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian merusak di muka bumi setelah diperbaiki. Yakni diperbaiki oleh para nabi dan rasul dengan syariat Allah. Surat Al-A'raf ayat 56. Sebelumnya surat Al-Baqarah ayat 11. Dan maknanya sama yaitu merusak di muka bumi adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan termasuk berhukum dengan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kita masuk ayat berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabgun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin Al-Maidah ayat ke-50 ini dalil yang saya katakan tadi bahwa orang yang meyakini hukum Allah sama dengan hukum manusia atau hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah maka dia kafir karena berarti dia mendustakan ayat ini. Allah menyatakan dalam ayat ini, siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Orang yang yakin artinya orang beriman. Kalau dia ragu atau dia tidak meyakini hukum Allah lebih baik, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Iya, sekali lagi, walaupun dia bukan seorang hakim, bukan seorang jaksa, bukan polisi, bukan pemerintah, tapi kalau dia meyakini hukum Allah sama dengan hukum buatan manusia atau bahkan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir keluar dari Islam. Adapun dalil kafirnya orang yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah surat Al-Maidah ayat ke-31 afwan, surat At-Taubah ayat ke-31 yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Iya, dan maksudnya menghalalkan adalah meyakini yang haram itu sudah halal, bukan sekedar dia melakukan yang haram. Dalil yang terakhir sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu, hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidak beriman seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku bawa yaitu ajaran Islam. Qala nawawi Imam Nawawi berkata, hadithun sahihun rawainahu fi Kitabil Hujjah bi isnadin sahih. Hadis ini sahih, kami meriwayatkannya pada kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Dan ini juga disebutkan di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jemaah sekalian, Imam Ibn Rajab Demikian pula Syekh Al-Albani mendoifkan hadis ini. Hadis ini didoifkan oleh para ulama yang lainnya. Namun maknanya sahih. Dan dalam hadis Arba'in ada dua hadis doif. Yang satunya saya agak lupa mana yang doif, tapi yang ini doif. Ini salah satunya adalah hadis yang ini. Iya. Di hadis Arba'in Nawawi hanya dua hadis yang didoifkan oleh Syekh Al-Albani. Hanya dua hadis yang didoifkan Syekh Al-Albani yang salah satunya adalah ini. Iya. Namun maknanya sahih. Maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena ini sama dengan surat An-Nisa 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi syajara bainahum." Sekali-kali tidak demi Rabbmu mereka tidaklah beriman sampai mereka berhukum kepadamu dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka wahai Muhammad. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak dapati di dalam hati-hati mereka kesempitan atau rasa tidak senang terhadap apa yang engkau putuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ayat ini jelas orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang menggunakan hukum beliau. Di mana hukum beliau tertera? Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Iya. Jadi ini sekaligus meluruskan pemahaman orang-orang Khawarij yang mempertentangkan antara Al-Qur'an dan Sunnah dan mereka mengira ada pertentangan antara Al-Qur'an dan Sunnah padahal tidak sama sekali. Hanya yang bertentangan adalah akal mereka yang tidak memahami. Kenapa nggak mungkin bertentangan antara Al-Quran dan Sunnah? Karena sama-sama datangnya dari Allah. Nabi SAW bersabda, Ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya, yaitu As-Sunnah. Jadi nggak mungkin bertentangan antara Al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Ayat ini juga jelas menegaskan kepada kita kewajiban berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kafirnya orang yang berhukum dengan syariat Allah, namun kekafiran di sini bisa jadi kufur asgar, bisa jadi kufur akbar sebagaimana penjelasan di awal tadi. Alhamdulillah ini yang bisa kita jelaskan secara singkat semoga bermanfaat. Apabila ada tanya jawab, saya persilakan. ada seseorang yang berkata kepada penguasa yang zalim yang telah meninggal Kalau Allah tidak memasukkannya ke neraka berarti Allah tidak adil Subhanallah Ini bahaya besar ini ucapan seperti ini Bolehkah pernyataan tersebut Apakah orang tersebut terkena syubhat khawarij Apa sikap kita terhadap penguasa zalim yang telah meninggal Ini bukan lagi kena syubhat khawarij Ini khawarij tulen mengatakan seperti ini. Berani benar dia mengatakan kepada Allah seperti itu. Allah berbuat sesuai kehendaknya. Allah memasukkan ke dalam surga dan memasukkan ke dalam neraka sesuai kehendaknya. Kita enggak ada hak sama sekali untuk mengatur Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang Allah lakukan apapun itu adalah pasti yang paling adil Pasti yang paling adil. Bukankah alaisallahu biahkamil hakimin? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Bagaimana mungkin kita katakan Allah tidak adil? Subhanallah. Ini bahaya besar. Dan sudah kita bahas, lihat lagi pada bab yang ke empat tentang bahaya syirik. Dalam surat An-Nisa ayat ke 48 dan 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki jadi selama dia bukan musyrik dia bukan orang kafir masih mungkin mendapatkan ampunan Bagaimana mungkin dia pastikan masuk neraka apabila sampai mengatakan Allah tidak adil? Ini bukan sekedar ucapan bid'ah, tapi ini ucapan kekufuran. Bahaya. Ini ucapan kekufuran. Dan penentangan jelas kepada Allah Azza wa Jalla. Apa hukumnya memakai inner untuk dalaman khimar? Membentuk seperti poni rambut. Apa termasuk tabarruj? Apa itu inner? Hah? Selama itu tidak saya belum tahu pasti apa ini inner, tapi selama itu tidak menyerupai orang-orang kafir, tidak ada masalah. Pada asalnya pakaian itu adalah mubah kecuali mengandung apa namanya pelanggaran terhadap syariat pelanggaran terhadap syariat iya contohnya mengikuti orang kafir atau dengan sebab itu dia tampil cantik enak dipandang tujuan jilbab itu untuk menutupi kecantikan makanya aneh kalau jilbab dibuat fashion show-nya mana jilbab yang paling keren yang paling bagus dilihat kemudian dikasih hiasan-hiasan iya -hiasan. -hiasan. Ya. Intinya seperti itu. Jilbab itu untuk menutupi kecantikan wanita, bukan dipakai untuk mempercantik. Iya. Kecuali di depan suaminya. Bolehkah kita numpang sholat di rumah non-muslim dikarenakan darurat? Apakah sholat kita? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Sholat di rumahnya orang non-muslim. Jika hadis do'if tapi sahih maknanya, apakah bisa jadi acuan untuk dipelajari? Kita enggak boleh menyandarkan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kita bersandar kepada yang sahih. Jadi carikan hadis sahihnya. Iya, maknanya sahih artinya ada hadis sahih atau ada ayat Al-Quran, maka kita gunakan ayat Al-Quran itu atau hadis lain atau ijma ulama. Iya. Jadi nggak bersandar kepada hadis itu. Boleh tidak uang riba digunakan untuk membayar pajak? Uang riba digunakan untuk membayar pajak. Wallahu alam sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Mohon penjelasan tentang sikap kita terhadap pajak yang ditetapkan pemerintah. Kenapa sebaiknya dihindari? Karena kita tidak boleh melakukan transaksi dengan harta haram. Tidak boleh kita melakukan transaksi dengan harta haram. Iya. Dan pajak itu sendiri pada asalnya haram. Karena itu termasuk mengambil harta manusia dengan cara yang tidak diizinkan syariat. Kaidah dasarnya harta orang lain haram kecuali ada dalil syariat yang membolehkan. Namun kata sebagian ulama, kalau negara dalam kondisi darurat butuh pajak, maka boleh. Contohnya apa? Enggak ada penghasilan lain untuk membayar tentara, membayar polisi, membayar PNS. Enggak ada tentara, enggak ada polisi, enggak ada PNS. Hancur negara kita. Jadi kondisi darurat boleh, namun pada asalnya haram. Dan kita harus tetap bayar. Karena dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah, Nabi SAW mengatakan, "Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati." Meskipun pemerintah yang zalim itu memukul punggungmu dan mengambil hartamu, dengar dan taat. Kenapa jemaah sekalian? Untuk menjauhi menghindari kemudaratan yang lebih besar nggak mau bayar pajak, malah rumah disita. Mudarat kan? Iya, itu yang maksudnya. Bukan karena itu benar, tapi untuk menjauhi mudarat yang lebih besar. Bagaimana sikap kita kepada para pendemo pendista agama? Apakah kita doakan agar pendemo muslim diberi keselamatan dan hidayah? Iya, kita doakan. Semoga Allah menyelamatkan mereka dan memberikan hidayah kepada mereka. Bagaimana cara menasihati pemerintah agar menghukum penista agama? Kalau kalah hanya beberapa gelintir orang yang digubris, tidak digubris oleh pemerintah. Pertama, yang lebih penting adalah bagaimana caranya. Bukan hasilnya. Hasilnya didengar pemerintah atau tidak, itu urusan belakangan. Itu adalah urusan Allah. Allah yang merubah hati manusia. Allah yang memberikan hidayah. Yang lebih penting bagi kita adalah caranya, sesuai syariat atau tidak. Caranya apapun caranya asal tidak bertentangan dengan syariat. Di antaranya ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia sampaikan terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi. Akan tetapi dia pegang tangannya menyepi dengannya. Fa in qabila minhu fadzak wa illa qad addalladhi alaihi kalau tidak di, kalau diterima maka itu yang diharapkan, kalau tidak dia sudah menunaikan tugasnya. Jadi yang paling penting bagi kita adalah menunaikan tugas kita sesuai ketentuan syariat. Iya. Bukan hasilnya. Wallahu alam. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana jika saudara kita sendiri yang berpemahaman demonstrasi adalah jihad? Karena jika diskusi tidak ada titik temu, malah berdebat. Karena bisa jadi kita kurang dalilnya, kurang ilmiah dalam menjelaskan. Maka hendaklah kita lebih menguatkan dasar keilmuan kita, kemudian kita sampaikan nasihat kepadanya. Dan kita sekedar menyampaikan, nggak usah berdebat. Disampaikan, dia terima alhamdulillah, tidak dia terima bukan urusan kita, urusannya dengan Allah. Kita sampaikan, setelah itu kita doakan. Semoga se mungkin sekarang dia belum paham, dia masih berdebat, suatu saat dia terima dan itu banyak terjadi. Sangat banyak terjadi seperti itu. Orang-orang yang kita sampaikan tadinya berdebat dia, nggak mau memahami. Tapi ternyata subhanallah di kemudian hari dia paham dan akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.